هدي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات أيها المستمعون الكرام para pendengar radio Ibnul Qayyim yang semoga senantiasa mendapat rahmat dan keberkahan dari Allah Jalla fi'ulah dan senantiasa diberi perlindungan dari berbagai hal-hal yang memudaratkan dari wabah, dari bencana dan malapetaka. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Jalla wa'ala kembali memudahkan kepada kita untuk bertemu melalui siaran radio ini pada hari Selasa malam Rabu tanggal 14 Syaban 2014 tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 7 April tahun 2020. Alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan mendulang faidah dari kitab Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin karya imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub Al-Ma'ruf ibn Al-Qayyim Rahimahullah Dan pada pertemuan kita di malam hari ini Kita memasuki bab yang ke-12 Setelah pada bab yang ke-11 kita menjelaskan tentang perbedaan Antara sabrul kiram dengan sabrul li'am Sabrul kiram Sabarnya orang-orang yang mulia dengan kesabaran orang-orang yang hina. Maka pada malam hari ini kita masuki bab yang ke-12 berkata Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah taala fil asbab allati tu'inu ala sabri sebab-sebab yang membantu dan menolong seseorang untuk bisa bersabar لما كان الصبر مأمورا به جعل الله سبحانه له أسبابا تعين عليه وتوصل إليه tatkala sabar merupakan sifat yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya maka Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya sebab-sebab yang membantu seorang hamba untuk bisa bersabar dan yang akan memudahkan hamba tersebut untuk sampai kepada tingkatan kesabaran itu dan itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap ada satu problem, satu permasalahan yang dirasakan oleh seorang hamba dalam kehidupannya, maka Allah Azza wa Jal pasti akan memberi solusi, akan menjelaskan kepada hamba-hambanya jalan-jalan yang akan memudahkan dan mengeluarkan dia dari permasalahan itu. Allah Jalla wa'ala berfirman inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra Allah Azza wa Jal mengatakan bahwa sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan ayat ini diulangi oleh Allah Azza wa Jal dua kali inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra dalam setiap kesulitan bersamanya ada kemudahan kata para ulama' Ketika disebutkan kesulitan di dalam ayat itu, disebutkan dengan alif lam, al-usri. Dan ketika disebutkan kemudahan, maka disebutkan dalam bentuk nakirah, tanpa alif lam, yusra. Ayat yang kedua juga sama, al-usri yusra. Kesulitan disebut dengan alif lam, al-usri. Sementara kemudahan, dua kali disebutkan tanpa alif lam, yusra. Kata para ulama bahwa ini menunjukkan bahwa kesulitan yang disebutkan pada ayat yang kedua itu pula kesulitan yang ada di ayat yang pertama. Tidak ada penambahan kesulitan. Kesulitan itu hanya satu. Sementara ketika disebutkan kemudahan dalam bentuk nakirah atau tanpa alif lam menunjukkan bahwa yusra kemudahan yang disebutkan pada ayat yang kedua itu adalah kemudahan yang berbeda dengan kemudahan yang disebutkan pada ayat yang pertama. Jadi kemudahan itu dua kali. Sementara kesulitan hanya sekali penyebutannya. Maka dari sini para ulama ketika menjelaskan ayat ini mereka mengatakan lan yaghliba al-usru yusrain satu kesulitan tidak akan mampu mengalahkan dua kemudahan. Dua kemudahan akan selalu menang, mengalahkan kesulitan itu. Maka demikianlah Allah Azza wa Jal menetapkan segala ketetapannya dalam kehidupan dunia ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah wa kadzalika ma amara Allah subhanahu bi amrin illa a'ana alaihi wa nasaba lahu asbaban tamudduhu wa tu'inu Demikianlah bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan satu perintah melainkan Allah Azza wa Jalla akan menolong hamba itu untuk bisa melakukannya. Dan meletakkan untuk hamba tersebut sebab-sebab. Asbaban tumidduhu wa tu'inu alaih. Sebab-sebab yang akan membantu dan menolong hamba tersebut untuk bisa melakukannya. Kama annahuma qaddara da'an illa qaddara lahu dawa'a sebagaimana Allah Azza wa Jal tidaklah menakdirkan dan menetapkan sebuah penyakit melainkan Allah Azza wa Jal pun telah menetapkan obatnya penyembuhnya wa dhamina syifaa'a bi dan menjamin kesembuhan bagi seorang yang menggunakan obat tersebut فالصبر وإن كان شاقا كريها على النفوس فتحصيله ممكن maka sabar itu meskipun merupakan hal yang yang berat yang sulit yang bertentangan dengan keinginan jiwa sesuatu yang dibenci oleh jiwa namun menghasilkannya dan mewujudkannya merupakan hal yang mungkin wa huwa yatarakkabu min mufradain dan untuk mewujudkan kesabaran itu kata beliau maka dia obatnya itu tersusun dari dua hal yang masing-masing saling menguatkan yang pertama al-ilm yaitu ilmu dan yang kedua al-amal amalan mengamalkan apa yang telah dia ketahui dari ilmu Itulah obat kesabaran. Maka antara ilmu dan amal ini kata beliau diramu. Ya. Sehingga dia menjadi sebuah resep, sebuah obat yang mampu menjadikan seorang hamba itu untuk bersabar. فَمِنْهُمَا turakkabu jami'ul adwiyah allati tudawa bihal qulubu wal abdan maka dari dua hal inilah ilmu dan amal di rakitlah atau diramulah seluruh jenis obat-obat yang akan mengobati hati-hati manusia demikian pula tubuh-tubuh mereka dengan ilmu dan amal. Fala budda min juz'in ilmiyyin wa juz'in amali. Maka dalam meramu obat untuk meraih kesabaran itu harus ada sisi ilmunya dan ada pula sisi amalannya. Ilmu dan amalan. Tidak cukup dengan ilmu saja, seorang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya ya tidak bermanfaat akhirnya keadaannya seperti Yahudi yang tahu kebenaran namun mereka tidak mengamalkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari apa yang diturunkan Allah Jalla wa'ala sehingga Allah Azza wa Jalla murka kepada mereka demikian pula sebaliknya Amalan tidak cukup. Sungguh-sungguh dalam beramal. Beramal, beramal, beramal. Tapi tidak punya ilmu dalam mengamalkan. Ini pun tidak cukup. Sekedar bersungguh-sungguh dalam beramal. Tapi tidak punya ilmunya. Akan menyebabkan seorang menjadi sesat. Seperti kesesatannya kaum Nasara maka kita berlindung diri dari mereka ghairil maghdubi alaihim waladhdallin bukan jalannya orang-orang yang dimurkai yaitu Yahudi dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat yaitu Nasara sehingga kata beliau harus ada sisi ilmiahnya ada sisi ilmunya dan ada pula sisi amalan فمنهما يركب هذا الدواء الذي هو أنفع الأدوية maka dari dua perkara inilah obat itu diramu sehingga dia menjadi obat yang paling bermanfaat jadi itu inti dari apa yang akan diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di sini obatnya untuk Meraih kesabaran, memiliki sifat sabar adalah ilmu dan amal. Keduanya diramu, keduanya disatukan. Sehingga itu akan menjadi obat yang sangat bermanfaat bagi pemiliknya. Lalu beliau menerangkan apa sisi ilmunya dan apa pula sisi amalannya فأما الجزء العلمي فهو إدراك ما في المأمور من الخير والنفع واللذة والكمال Adapun dari sisi ilmunya yaitu mengetahui bahwa dalam setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya terdapat kebaikan. Di dalamnya terdapat manfaat di dalamnya terdapat kelezatan dan kenikmatan hidup dan di dalamnya terdapat kesempurnaan. Wa idraku ma fil mahdzuri syarri wadh-dhurri wan-naqsi. Dan mengetahui bahwa dalam hal-hal yang terlarang di dalam syariat itu mengandung kejahatan, kemudaratan, dan hal-hal yang menyebabkan seorang meraih kekurangan. Maka inilah yang harus diilmui oleh setiap hamba untuk meraih kesabaran itu. Dia harus berilmu bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah pasti di dalamnya terdapat kebaikan, di dalamnya terdapat kemaslahatan. Pasti akan memberi manfaat, pasti pasti akan memberi kenikmatan dan kelezatan bagi yang melakukan dan mengamalkannya dan akan meraih kesempurnaan. Sebab agama ini dibangun di atas kemaslahatan. Ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad-dar'i lil qaba'ihi. Agama ini dibangun di atas berbagai hal-hal yang kemaslahatan sehingga tidak satu pun yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya melainkan di dalamnya pasti terdapat kemaslahatan kemaslahatan yang sifatnya murni atau maslahatnya jauh lebih besar daripada kemudaratannya dan berilmu bahwa apa saja yang dilarang di dalam syariat pasti itu akan menimbulkan kejahatan, keburukan Pasti itulah yang menyebabkan timbulnya kemodoratan dan berbagai kekurangan. Ini harus kita yakini. Termasuk apa saja yang terjadi di dunia ini. Sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya bahwa apapun yang terjadi yang menimpa hamba ini dari berbagai musibah, bencana dan malapetaka bukanlah sebuah fenomena alam yang terjadi begitu saja. Ada yang menggerakkan, bukankah alam ini ada yang menciptakannya? Maka ada yang mengaturnya. Ada yang mengurusnya. Sebagaimana dialah yang senantiasa memberikan kenikmatan dan keberkahannya kepada hamba, maka dia pula lah yang memberi cobaan, yang memberi musibah, yang menurunkan azab, bencana dan malapetaka kepada siapa yang dikehendakinya. Dialah Allah tabaraka wa taala. Maka salah satu yang menyebabkan timbulnya keburukan, kemudaratan dan itu merupakan sebab yang terbesar ketika manusia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menyekutukan Allah syirku billah kufur melakukan perbuatan kemaksiatan dengan terang-terangan tanpa rasa malu perzinaan menyebar hubungan sesama jenis menyebar tanpa rasa malu adanya perbuatan orang-orang tidak punya rasa malu laki-laki yang menampakkan diri perempuan, perempuan yang menampakkan diri laki-laki, mengganti kelamin, transgender dan yang lain sebagainya. Terang-terangan. Fushu zina, fusyuul fahisyah. Menyebarnya perbuatan zina. Menyebarnya perbuatan keji dan kemungkaran di tengah-tengah umat ini. Maka ini menimbulkan berbagai hal-hal yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla murka kepada hamba-hambanya. فإذا أدرك هذين العلمين كما ينبغي أضاف إليهما العزيمة الصادقة والهمة العالية والنخوة والمروءة الإنسانية apabila seorang hamba itu mampu memiliki dua ilmu ini yaitu ilmu tentang apa yang diperintahkan yang mengandung kebaikan, manfaat dan kelezatan dan berilmu tentang apa yang dilarang itu akan menyebabkan timbulnya kejahatan dan kemudaratan apabila seorang hamba memahami dan mengilmui keduanya dengan cara yang benar maka akan ditambahkan kepadanya sikap tekad yang kuat yang dibangun di atas kejujuran dan semangat yang tinggi dan senantiasa menjaga harga dirinya sebagai seorang manusia wa dhu'mma hadzal juz ila hadzal juz lalu kemudian bagian ini diramu dengan yang sebelumnya dari ilmu tersebut Wa mata fa'ala dhalika hasala lahu sabru. Apabila itu semua diramu, disatukan sehingga menjadi sebuah obat yang sangat berkhasiat. Apabila diminum oleh seorang hamba, maksudnya diamalkan, diterapkan oleh seorang hamba pada dirinya, maka dia akan meraih kesabaran itu wahanat alaihi masyaquhu dan dia akan merasa ringan dengan berbagai kesulitan yang dia hadapi dia merasa ringan wahalat lahu mararatuhu dan yang pahit itu terasa manis bagi dia wanqalaba alamuhu ladzatan sehingga rasa sakit berubah menjadi sebuah kenikmatan dan kelezatan maka itulah yang diraih oleh seorang yang meramu menjadi obat yang bermanfaat berkhasiat ilmu dan amal وقد تقدم أن الصدر مصارعة باعث العقل والدين لباعث الهوى والنفس dan telah lalu disebutkan ketika menjelaskan tentang definisi sabar bahwa yang dimaksud sabar adalah pembangkit akal dan iman seseorang itu mampu mengalahkan pembangkit hawa nafsu dan jiwanya. Pembangkit akalnya, pembangkit imannya. Itu kuat sehingga dia mampu mengalahkan pem, pembangkit atau pendorong hawa nafsunya. Wa kullu mutasari'aini aradna ayagliba ahaduhuma alal akhar dan setiap dua hal yang saling bertarung ini menginginkan satu yang satu mengalahkan yang lain akan selalu terjadi pergolakan ya. akan selalu terjadi pergolakan antara akal dan hawa nafsu antara iman dan hawa nafsu seseorang syahwat seseorang فإذا قوي باعث شهوة الوقاء المحرم وغلب بحيث لا يملك معها فرجه أو يملكه ولكن لا يملك طرفه أو يملكه ولكن لا يملك قلبه بل لا يزال يحدثه بما هناك ويعده ويمنيه ويصرفه عن حقائق الذكر والتفكر فيما ينفعه fi dunyahu wa akhiratihi. Maka apabila pendorong syahwat itu, pendorong hawa nafsu yang menjerumuskan seorang ke dalam perkara yang diharamkan, itu memiliki kekuatan dan mengalahkan, ya, mengalahkan imannya, mengalahkan akalnya, maka dia tidak akan mampu untuk menjaga dan memelihara kemaluannya. Dia tidak akan mampu menjaga dan memelihara kemaluannya. Dia akan meletakkan kepada sesuatu yang diharamkan Allah Jalla wa'ala. Atau dia mampu menahan ya, kemaluannya dia mampu menahan sehingga dia tidak melakukan perbuatan zina. Namun dia tidak mampu menahan pandangannya, matanya yang tidak bisa ditahan. Dan ini juga pendorong syahwat ini. Dia tidak melakukan zina, tapi zina mata dia lakukan. Dia senang melihat dan memandang sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wanita ajnabiyah, wanita yang bukan mahramnya atau senang melihat gambar-gambar, foto-foto atau video-video atau film-film lalu dia memandangnya dengan syahwat tanpa dia mampu menundukkan pandangannya. Atau dia mampu menundukkan pandangannya namun dia tidak mampu menguasai hatinya. Hatinya terus menggoda. Hatinya terus memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan hawa nafsunya. Hatinya terus memberitakan kepada dirinya, kepada jiwanya, menjanjikan, memberi angan-angan palsu dan memalingkannya daripada hakikat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertafakur memikirkan tentang lebih baiknya kehidupan akhirat daripada dunia memikirkan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya dan itu termasuk diantara godaan syaitan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura syaitan menjanjikan mereka dan memberi angan-angan palsu kepada mereka Oh kamu nanti begini, kamu nanti begitu. Kamu dapat kelezatan, kamu dapat kenikmatan. Dan tidaklah apa yang dijanjikan oleh syaitan itu kata Allah. Kecuali tipuan semata. Tipuan semata. Memalingkan dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan waliyadzubillah orang yang terbiasa ya, terbiasa memandang sesuatu yang diharamkan Allah Azza wa jalla itu akan menyebabkan dia berpaling dari zikrullah sampai dalam urusan ibadah yang dia lakukan. Ya. Dia sholat, dia berdiri, dia ruku, dia sujud, dia membaca Al-Fatihah. Tapi kolbunya, fikirannya ini, badannya yang melakukan pergerakan tapi hatinya memikirkan apa yang telah dia lihat dari gambar-gambar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala memalingkan. Walaysa minar rajuli nasibuhu minas salati illa ma aqala minha. Seseorang itu tidak mendapatkan bagian dari pahala salatnya kecuali apa yang dia konsentrasi ketika mengerjakan salat itu. Nah, ini ketika pembangkit syahwat itu menguat, mengalahkan iman, mengalahkan akal. Fa idza azama 'ala tadawi wa muqawamati hadzal da falyudha'ifhu awwalan bi umurin au falyudh'ifuhu awalan bi umurin. Maka apabila dia telah bertekad untuk mengobati dirinya dan melakukan perlawanan terhadap penyakit ini, pendorong syahwat ini, maka hendaklah dia berusaha untuk melemahkan pembangkit itu. Lah terus gimana cara melemahkan pembangkit syahwat itu, pembangkit hawa nafsu itu? Beliau menyebutkan beberapa cara. Yang pertama, ayam zura ila maddati quwwati syahwah fayajiduha minal aghziyatil muharrikatil syahwa. Dia melihat ini apa sih yang menyebabkan syahwatnya itu bangkit. Ya. Jadi dia berupaya untuk melihat sumber pembangkit dan pendorong syahwat itu. Ternyata dia mendapati termasuk di antara penyebab semakin kuatnya syahwat adalah al aghdiyah Dia mengkonsumsi hal-hal yang menggerakkan syahwat itu. Ya. Dia mengkonsumsi hal-hal yang dapat menguatkan syahwatnya. Dalam hal ini makanan. Yang diperhatikan adalah perutnya. Apakah dari jenis makanannya atau jumlahnya, porsinya itu menyebabkan bangkitnya syahwat. Apakah dari jenisnya dia makan dari mungkin dari sesuatu yang tidak halal atau dari yang halal tapi berlebihan. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Kulu syarabu wa la tusrifu." Makan, minumlah kalian, namun jangan berlebihan. Maka ketika dari jenis atau porsi yang berlebihan itu membangkitkan hawa nafsu dan syahwatnya, maka dia berupaya untuk eh, fal yuhsim hadhihi al-maddata bitaqliliha. Dia berupaya untuk melenyapkan ya, atau meminimalisir meminimalisirnya dengan meninggalkan hal itu sehingga syahwatnya itu tetap bisa dikontrol dalam batas-batas yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Dia tidak mampu, kata beliau bersegeralah dia untuk berpuasa, memperbanyak puasa. Fa'innahu yudayyiku majariyash syahwati wa yukassiru Karena dengan berpuasa itu akan menyempitkan perjalanan syahwatnya. Dan akan menghancurkan ketajaman syahwat itu. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada para pemuda yang mereka belum mampu untuk segera memasuki jenjang pernikahan untuk memperbanyak puasa. Ya ma'asyar syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa alayhi bis sawm fa innahu lahu wija'. Wahai sekalian para pemuda, Siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka silahkan dia menikah. Itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia memperbanyak puasa. Dia memperbanyak puasa. Karena itu akan menjadi benteng, akan menjadi tameng untuk mencegahnya terjatuh ke dalam perbuatan zina. Dia akan melemahkan dari pembangkit syahwat itu. Asan yang kedua ba muharrikat talabi wa huwa nadhar. Yang kedua hendaknya dia menjauhi penggerak ya. Penggerak yang menyebabkan hawa nafsunya itu terdorong, menjadi kuat. Apa itu? Memandang, melihat melihat wanita yang bukan mahram melihat gambar-gambar, foto-foto yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Falyaghudda li jama' ma amkana maka hendaknya dia berusaha untuk menundukkan pandangannya semampu mungkin. Fa inna da'iyal iradati wasyahwati ma yuhayyaju bin nawari. Karena sesungguhnya dorongan syahwat itu itu akan menjadi bangkit dengan memandang. Dengan memandang. Wan nazar yuharrikul qalba bisyahwa. Dan pandangan itu akan menggerakkan hati dengan syahwatnya. Ya, benar kata sebagian orang, dari mata turun ke hati. Dari pandangan maka itu akan masuk ke dalam hati. Hati ini menjadi rusak yang seharusnya ia disibukkan dengan zikrullah, disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, tapi karena memandang sesuatu yang diharamkan, hatinya bergejolak. Hatinya sibuk memikirkan itu, ya. Sehingga apapun dari aktivitas yang dia lakukan, dia selalu mengingat. Ya. Bangun tidur ingat kamu, mau tidur ingat kamu, lagi makan ingat kamu, minum ingat kamu, Sholat pun ingat kamu, baca Quran ingat kamu. Kenapa? Nah ini penyakit dari pandangan. Dari pandangan turun ke hati. Waliyadzubillah kalau jangan sampai dari hati turun lagi. Yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam perbuatan zina yang hakiki waliyadzubillah. Kita berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam riwayat al-Imam Ahmad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda an-nadharu sahmun masmumun min siham iblis bahwa memandang itu merupakan panah beracun dari panahnya iblis. Ah, namun hadis ini terdapat kelemahan meskipun Al-Hakim rahimahullah taala ah, menguatkan hadis ini dalam kitabnya Al-Mustadrak namun di kritik oleh Zahabi dalam sanadnya terdapat eh, kelemahan. Namun dari sisi makna benar, bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin dan mukminat untuk menundukkan sebagian pandangannya? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin hendaknya mereka menundukkan pandangannya, menjaga dan memelihara kemaluannya Demikian pula kepada kaum mukminat, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Hendaknya mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ya. Dan secara wakil pun secara realita dan apa yang dirasakan oleh seorang memang demikian pandangan itu akan menembus ke hati akan merusak hati seseorang Wahada sahmu yusaddiduhu iblis nahwal qalbi wala yusadifu junnatan duna. kata beliau panah beracun ini ini yang mengarahkannya adalah iblis ya kamu yang menyiapkan panahnya iblis nanti yang mengarahkan kesasarannya sasaran iblis dari panah ini itu mengarah ke hati dan tidak ada penghalang antara pandangan dengan hati itu dari mata langsung turun ke hati walaisatil junna illa qadut taraf awit tahayyur wal inhiraf an rami sehingga tidak ada cara untuk menghindari sasaran dari dari iblis yang hendak mengarahkan ke hati tersebut kecuali dengan cara menundukkan pandangan atau memalingkan dari arah yang dituju oleh iblis. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada seorang sahabat ketika dia memandang wanita asing, wanita jinabiah, istri basarak, palingkan pandanganmu kalau kemudian seorang memandang secara tidak sengaja, maka jangan dia terus melanjutkan. La tuthbi'in nadhara nadhara. Jangan engkau melanjutkan pandangan yang pertama dengan yang berikutnya. Fa innahu innama yarmi hadha sahm an qausis suwar. Di mana iblis itu akan melemparkan panah tersebut ya, itu berupaya ya dengan menggunakan Eh, pandangan tersebut untuk mengarah ke hati. Maka dengan memalingkan dan menundukkan pandangan itu akan menjadikan anak panah tersebut akan melenceng gitu. Akan melenceng dari sasarannya. Fa lam taqif ala tariqika akhta'aka maka apabila engkau tidak berhenti di atas jalanmu itu maka anak panah itu akan akan menyimpang dari sasaran. Wa inna satta qalbaka gharabat. Tapi apabila engkau tetap memberi sasaran hatimu sebagai sasarannya ya panahnya sudah ada hatimu engkau pasang untuk jadikan sebagai sasaran tembak fayushiku ayyaqtulahu sahmun min tilkas sihamil masmumah maka dikhawatirkan hati itu akan dibunuh oleh panah yang beracun itu tadi dari panah yang dilemparkan oleh iblis Nah, ini yang kita terangkan pada pertemuan kita di malam hari ini semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Saya kira sampai di sini insyaallah semoga memberi manfaat wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.